Alhamdulillahi Rabbil Alamin iya. Bismillahirrahmanirrahim Walakad arsalna ila samuda akhahum salihan ani abuduwaha faidahum fariqani yahtasimun Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu tayyarna bika bimam ma'ak qala ta'irukum 'inda Allahi bal antum qaumun tuftanun Walakot arsalna lan teman-teman utus sapa ingsun. Ila kamu jatuh meko maring kaum samud. Akhahum ing keluarga besare kaum samud minal qabila disangking padha-padha sak Ingsun utus solihan ing nabi soleh. Tak utus an sedune kelakuan, maksudnya tugasnya itu mufassar bi ani abudullah, bi an lan sedune kelakuan ubudu nyembah sira kabeh apa ing apa. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing apa. Faidan mongko nalikane ngono, ketika onten perintahkan ngesakno Allah, hum te kaum samud, hum te kaum samud iku farikon, iku dadi dua kelompok yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sopo kaum samud fitini ing dalam babakan agung Farikun sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin maksudnya milah dadi mukmin min khini irsalihi dimulai saking oleh ngutuse kautuse kautuse Nabi soleh ilahi maring kaum samud Wa farikun kelompok iku kafiruna dadi kafir kafir Kala dawa sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ya kaum insun. Lima krana apa tas jiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati ya kelan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek kobral hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bil adab bidik seklan siksa kobral rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Hai sukultum sekiranya ngucap siro kabe ingka nama ate nabi hakon fatina bil adab ingka namun ono poma perkoro ate takang paring siro ate takang teko kang teko siro nak ingki tobi klar ono iku hakon iku hak nak panjan opo sing mbok iku hak fatina bil adab mongko ono nekakno siro nak ingki tobi adab iklan sikso Dawe Nabi Soleh laula tas tahu firu nopo Lawala tastafiruna mbok yo jaluk sepuro sira kabeh hal tastafiruna mbok jaluk sepuro sira kabeh apa hae ngopo. Minas syirki sanging syirik. alakum supaya sira kabeh Nah, cara kiai kuno supaya menawa-menawa sira kabeh, menawa supaya sira kabeh turhamu nabi den welasi sira kabeh fala tu'adzabu nama ora den siksa sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa kaum soleh, ngucape ittayar nabika. Kalau toyar Qalu tayyarna bika eh, toyar nate kese nompo elek kita. Asluhu te dawe ne lafat tak iku na udimat ing kok nopo atau tak fito ing dalem tok wajib dipat nanti tarik wa hamzatul pasti wa hamzah wasal. Eta sya'amna tegese ngrasa elek kita bika sebab anane sira biman dan wong maka sertane sira ayul mukminin tegese wong mukmin. Haisuku itu sekirane dan pacekli diparingi pacekli Sopo kaum samud almatara ing udan wajah ulan dadi kelaparan Sopo kaum samud. Kala jawab sapa Nabi to irukum utawi sebab elai sira kabeh syukmukum tegese sebab elai sira kabeh wa Allah. Iku menurut hukumnya Allah. Atan nekano sapa wa taala kum ing kabeh bihi kelawan ta'ir to bihi kelawan niku al-buhtin buhtil matar to bihi kelawan ya wa tasakum misami bal antum tabalik te sira kabeh kaum kaum tuftanuna kang den uji sira kabeh itu tabaru nate kesen uji sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan Ingatan ini kalau terang no masalah nubuah, nubuah itu kenabian. Tiang niku nak kafir, niku mesti ora kafir 100 persen. Terus omongan ini paradok, paradok itu taruh. saya kita bedai, Abu Jahal niku ora nemen oleh musuhi kanjeng Nabi. Hmm, sing dimusuhi ya kanjeng Nabi buatan pangeran nah kaum Samud dimusuhi Nabi soleh, sing dimusuhi buatan Nabi soleh tok saja nih pangeran tapi percaya pangeran jadi buatan kados tiang komunis darah darani Tuhan sudah mati fungsi Tuhan tidak ada nah riyen niku buatan. jadi wong ora percaya Nabi soleh malah ngancam ngeten soleh, nak pancen gue bener turono adab berarti dia percaya ada faktor e, yaitu Tuhan yang bisa menurunkan ada kan lucu kan, ini tentang Nabi Soleh ngongkon nyembah Allah. Saya ini mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah ya Allah. Uji kelayakan kita siapa yang benar ukurannya yang kena ada dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Ibu jadi kafir, uang kafir ku parah. Mulanya kafir mufasir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Iku kabeh mufasir nak maknane nyeten. Intas tafsiku lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. Kula ini malih ini. Intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. tidak aku, Monggo teman-teman teko kumis sira kabeh apa al-fathu. kebenaran. Di Islam nanti saat ini gede ini iku ya lepas baru barokah Abu Jahal. Abu Jahal dulu, Ya kowe kudu ikhlas menyang sejarah itu. Abu Jahal niku religius. Mulane darani Abdul Hakam. ini Abu Jahal itu Abdul Hakam. seorang Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badai perang Badar niku ya ku bi astaril Ka'bah. Nyekeli Ka'bah. Wong ini tukang kunci ya nyekeli Ka'bah itu Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel. Ya Allah, ayuna aktaulir rahim. Wa atana bima la na'rif fa akhin gul ku Kuwabe ngrungokno. Anak gue ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fa akhin gul Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Itu bengi sebagai perang badar. Anak gue yang ini amin. <laughs> Neng muntazam. Tapi anak buah ya mbek ngenteni, nek nah, mati kuwe aku malah Muhammad tuh dadi tetep mbek ngenteni. Jadi wong raiso buat pengiran. pangeran, bae munamuni gedeng Muhammad raiso iso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahno kanjeng Nabi iku nopo. Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah. Susah perkara didustakan kaummu. Dewi kan pangeran fa di guna yukadzibunaka sakjane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jal berangkat. Berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antara Medina ambek ya Medina ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Medina, Niku ono Ma'u Badrin di ini tiang Islam, lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Kuswa. Sudah antum bila udwatit dunya wa bila bil udwatil kuswa wa Aswalam aswalam. Tawa'atum Lah Talaftum Filmnya Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan Kamu kan mitra saya, harus bela kita jare Abu Jahal. Oke, jare bela engkau gak apa-apa. Abu kok ingetan. Ini niki arah tenan eh Pak Abdul Hakam apa ya? jari ini ngelawan Muhammad udah karung ngelawan Allah nak Muhammad itu e menuso enteng ngelawan Muhammad nak tenan nukoti luwoha malah nabi tokoh nak panjen ngelawan Muhammad atau ya ya oh, <laughs> ngelawan Allah wah yurai soma wong ngelawan Allah jadi aku jalan enteng kakak ngelawan Muhammad maksudnya mereka itu semua yang ngeper Ini ngelawan Allah tentang ngelawan Muhammad intinya Allah itu dibakas Iku wong kafir dhisik. Jadi munamu nira percaya Muhammad. Tapi wedi apa? Disebut buat isqal wa humma in wal hakok min indika faam tir alena hijaratan minas sama awitina bi alim. Jadi wong kafir dhisik ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya faam tir alena hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu sangka langit awitina bi Ayo aneh. mengenai wong ora percaya kiai ya separuh, ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Soleh itu setengah tengah ini wae bu pangeran bono bora cara kue ura penting. Sementara itu nantang agak, foto-foto nantang rakyat nantang jut sepuro. Ayo nah, setengah tengah Nabi Soleh. Nabi Soleh bukan kados ISIS, jadi bukan terus nyalano itu tengah tengah. Ini loh, kan mereka nantang, nantangnya tentang Nabi Soleh. Nak kue sing bener, kita siap untuk nompok agak. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak gue sing bener muga-muga untuk rahmat. Nak gue sing salah muga-muga untuk hidayat. Lah maksudnya kon ngomong ngono ora kok ngomong laopo nantang adab gunane. Oh, yang sebut lah ya komi lima tas takjilu nabi kau qoblal hasanah. Mestinya laula tas taufiru. Terus ini pengalaman di pulau jenengan. Jadi orang ono wong kok gak religius orang, wong kafir ya religius. kalau sering roh wong abangan rasulat Niku nak tukaran mbek kiai niku. Masuk kula bener sholat di. Nak apa no? Jangan disiksa nggih kena siksa. <laughs> Aduh. jadi dekne ini segera sholat nantang cek libat no pangeran. Wong utangnya kayak kasus ya. Nak apa no selesai yo selesai yo saya ini ngono. jadi pangeran itu di digawa ngalor itu. Niku pangeran. Wis nasibe pangeran ngoten. tuh. Mana orang rasa baru pangeran tersinggung. Mana Nabi Musa nu nanti itu ya Allah berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku wong nak ambek kula nu seneng. <laughs> Jare pangeran, ya Musa hada seon lam afal huli nafsi. Iku aku ya masih ngerasa seneng kok kue. <laughs> aku harus pangeran sing ini rezeki sing gawe bumi gawe lagi. iku ono sing kembar aku. Aku pangeran di baro. Orang disembah di baro malah yus aluni nidur malah aku dianggap dia pesaing ono wong sing kuwate kaya aku iku aku yang menengahi kok kowe nabi yo amben wong eh, Mulane ada ono wong tiraka, di masyarakat ben seneng kabeh, ora pati iso ngaji paham. Ya? <laughs> Amatir ilmune napa? Amatir. Nah kaya kula orang wis tenang. Cara Mustafa seneng kula kalau malah seneng. Ngringakno syafaat kula. <laughs> Jadi Wis ngoten niku. Masyhur hadis qudsi niku. Hada syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'alhu Samu Sa Musa, wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok. Kowe trimo nabi, kabeh wong kono apa? Seneng. Wis biasa ya. Iku pangeran. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan. Terus dunya wilayah milki kiamah nggih ngeten niki. Pangeran itu digawa ngalor ngidul. Mulane quran nyeritakno wong musyrik ku sapa wa qala alladziina asyraku oleh muni piye lausa Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi bareng dikandani kok nyembah pangeran nyembah pangeran jawe musyrik mat kau aja men ngomong kok nyembah pangeran nek nah, apa ngersakno aku iman ra iman ngurung ngersakno Ayo ya repot pangeran itu digowo ana wong larat dikon keimangan iku wong larat keimangan ngene iki jadi orang kafir kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku ngekei mangan berarti merubah, merusak skenario Tuhan. Ya, orang kafir pinter-pinter. Disebut wa idati ralakum anfiku anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ya anut imu man singol ya yasha'u atama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan? Sampai dia ada makan ya kersane. Oh. Makanya kayak aku minta rugen, cara pengiran disalah Wong goblok aku kersane pengiran. <laughs> Nak mbok pinter no berarti ngerusak skenario. Ya beno. <laughs> Maksudnya beno goblok, sing keriting yo ya beno kriting ora oleh no rambut berubah asal kejadiannya Oh, jadi rawol oleh berubah tatanan rawol oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya rawol oleh. Barat jadi suka. Oh, Kuwi wong kafir. Nak sing ngomong wong kafir gue salah, nak sing ngomong Islam benar. Karena wong kafir ngomong mau gue ngeles. <laughs> Paham digo napa? Lha iya sih wong kafir. Dadi munamuni sithik obong gue ya ora oleh perkarane jadi manfaat ya dimanfaatno yang nopo kafir. Wong kafir sing medhit gak gelem kau ya. Qala alladziina kafaru lilladziina amanu anut imu ana to make imangan kita. Ngeke imangan man ing wong sing lau yasha wa Malah Nabi ini tuh mari in antum bila fi dualal mubin. Pikiranmu sesat, keliru. Cara berpikir Anda itu <laughs> keliru. Mestinya sing wis di skenario larat ya ben larat. Gak kewajo. Iku mau Nabi soleh ngajak dakwah kon nyembah pengiran Malah dari kau Nabi Sulaiman ini tak ngenteni keputusannya pengiran nak ya Allah nanti sing bener, Hari ini selamat, sing salah hari ini. mengurap percaya pengiran penglibat nono wah Aneh orang, Yo aneh, ora percaya pangeran kok nglibasno. Ya lah Jahal termasuk nih, Itu sing diceritakno cerita teng kene surat Anfal wa ifkalu wa huma ingkana kana wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama nabi bi adabin anu Abu Jahal. Niku diceritakan Quran nganti redaksi sing luwih fusha. Nak teki Abu Jahal ngomongnya ngoten wae. Ya Allah, kalau apal teki ayuna akta ulir rohim, baata nabi malah nakrif fa bil khadat. Ya Allah, besok yang paling memecah rahim. karena Nabi Islam dianggap memecah nabi rahim karena merusak tren, merusak nabi. tren. Maka harus engkau bunuh tenang perang badar isuke ya Abu Jahal mati akhirnya wong akeh sing Islam Islam mergo percaya dongane Ya mulane wong iku ora oleh. Abu Jahal iku kaya ngono-ngono iku dadi kebuka Islam perkara nek ketok bener Islam ku bar dongane situ Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab kuwi ya ora melok rumah. Mari sing untuk syafaat dino Senin wa bulab tarufin sing ono hadis sahih. Bulah. Kuwi jek arep arep kono dijamin hadis sahih. Wa bulab lagi lahir wa bulab sumun budaya senenge budake suwe bal Islamiyah dimerdekakno kon rumat kanjeng. Nah, kowe mulutan malah sing untuk duwe ora ora. Arep-arep. Ya muka-muka tapi ya muka-muka. Bulan hati sahih kangelan. Jenenge seneng urun, ora kok entuk, seneng kok entuk. Enggak aneh wong seneng kok. Entuk senengi urun, seneng kok. Ini Bapak Rian itu buatan urun, agar mulut tidak pengajian mah nak gelem yang mulutan yang gitu. kenapa ya? Ya pantasnya wong senengi urun, seneng kok entuk. Ya, tapi ya oleh wae kanjeng Nabi ya, sung jembar rahmate sung kudu di sepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Jadi eling-eling tetes ya, wong kudu ngaji. Jadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liar. Kalau balen malih percaya sing gak diatur syariat itu nopo? Liar. Jadi aliran macam-macam mergo ngibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mengenai sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah sing hadis sokaya kan kolam, kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mereka lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti nopo halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah, is riwayat wong roh doke akal iku ya, ngono Wong roh doke akal. Misalnya kita sampai saya kita bedheki, kobil itu lahirnya dengan pundi? Swarga. Habil lahirnya ning Iklima ayu lahirnya neng, swarga labuta elek ya, iya. ning walau wala wali zaman Nabi Adam kon ngawekno lah kawin mbek dulur agak oleh Saya ini mesti dulur ngak generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ya, ben ketok beda ambek Allah tiga syariat disilang Iku sing kelahiran donya no. kelahiran suwargo di swarga no kelahiran dunia ini Ibu kok habil terus tinggal ganteng untuk iklima ayu Opil guanteng tok lagu ta. Welek gendut apa ora Tapi inti ini, sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Kopil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunia gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunia kadang gawe paradok. Ya semua pengiran rasa bawara yang gitu. udah pengiran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun, jadi nabi. Padahal dipakani bedunya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa sing di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa kok takon, ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat iku ana masuk. masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu ta rasul. Delok Musa samire di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing roh sapa ya ora ono sing roh ya kepen pangeran. Iki iya, senine pangeranmu. Wis ora usah takut. Jadi atau orang fakir. Mama barang haram, jadi di rumah fir. Mesti sebenarnya dia nakal makanan yang haram. Ya nak pangeran bisa nyeteri mau pangeran aku warai ya kepen. Ya, Makanya kita iman di syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede. Pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semuanya cara hukum. Tapi rasa kok terus-terus no mesti loh, mesti kira pangeran ya mesti. Terus terakhir untuk aki-aki ya terakhir aki-aki ya dari gue semua baru. Jadi itu ditutup aki-aki ah, ya. Iya. Yes pangeran itu damel dunia itu Mekah dari kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi itu kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkel Nabi ku Mekah. Nabi Nabi nanti Mekah, aku sowan banget ke Sayang penduduk itu ngusir <laughs> Jadi pas ninggalo Mekah Nabi cek haru Mekah wa inna kila bin filat ilayya kowe negara paling tak sepenuhnya tapi wa inna qauma ka akhrujuni tapi kau mengusir aku akhirnya aku yang mirip ya ya mestinya kan plus afdolul kholki tidak kok afdolul fikok uang paling apik tidak kok bumi paling mesti ini tapi yang bumi paling apik ini orang Abu Jahal Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir kanjeng akhirnya Nabi manggon Yasrib Yasrib ini manggon begejik jadi agak setan. Mulane kiai sembuh setan yo sana antar Beriyen Yasrib pun setan terus dibuat Kanjeng jadi Dadi Yasrib pun setan. Wis Nabi dipindah dengan Jufah. Pindah nang Jufah suwe-suwe dadi Dal Khulaifah. kulai fani. Kono ono jin cincin beling terjadi ini terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang ning sumur. Terus wong ini darani kulai fani, darah ini kok. Ali, ini bir sejarah. Tapi rasa dukun, Pak. Terus ora ora tapi rasa belane Dal Khulaifah. Mestinya kan istilah resminya Dal Khulaifah, tapi wong berani bir tapi nak yang makam sini jenenge abar ali abar itu jawab itu bir terus wong gamane darane apa bir ibu pengiran Ini nabi sing afdalul khalqi ditakok teng tidak kok teng yasri ini semua kersane pengiran Mana ulama debat bumi Medina sampai Mekah Abdul Medina. Jadi ulama kata ya si Abdul Medina. Biar-biar orang turba sing domat agama Rasulillah. Orang iso lemah sing ngelindungi Nabi sing dadi tempatnya Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul mati. Tapi dari ulama-ulama sing umum ya ora pokoke tanahe kok Abdul Mekah. Lah Nabi Abdul Khalqi tidak kok tanah di ya tanah Medina. Sing ana Abdul Khalqi be ora apik ndi, ya, apik sing ono. Wis ya, pokoke ra melok harus ora ora perang bingung ora. Jadi Allah ada tradisi ngoten. Lan ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum jadi hukum fikih tapi gua ana ilmu hakikat ilmu hakikat itu ya kabeh ora mesti ya kabeh ora mesti Hamzah itu seneng uang paling disenangi Kanjeng Nabi ini wasi, uang paling dikedingin Nabi ya wahsi mereka saja. ini Hamzah tapi pangeran nganggo hae jadi pangeran wasi wahsi ini hidayah Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nak Islam seneng tapi nak wasi ngeluh. Si USB Islam tak tombol tapi aku juga sitok. Nopo ya Rasulullah, ya nak aku ke kudu melayu. Kok Nabi juga gak siap roh rai itu. <laughs> Wah, kok iling-ilingan berpamannya seneng. Setan. Jadi orang kalau Nabi berdiri liwat melayu, orang malah sowan melayu. Jadi orang sahabat pelayan nganti. <laughs> Iya, ya Nabi berdiri liwat melayu deh. Mana rapati so ngaji lah, pengaji biar butuh melayu. <laughs> Iku was. Yo, ya no unik unik ya mesti tuh, donya unik tuh ya mesti orang. akhirnya wasi so, sumpah harus sampai wasi. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah no wong aku Nabi, musai lama al kata, Ono sing musai lima Al-Kadzdzab. Wawan amat jeneng pengbindo, mari raro ktp biaya biayu beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nah, kiai mereka macam apa kiai Pak? Tirmidzi apa Turmudi? Turmudi apa Tirmidzi? Tirmidzi. Kiai apa? maca. Oh, kak Tirmidzi. Nak musailamah cara kiai ini musailamah atau musailamah umumnya. Oh, harus musailamah kan dari. Woi. Aduh, musailamah. lama, harus mau jadi saya Karo KTP deh, nah ya, mana tak foto yang gitu. Kak musailamah ya. Mau doraroi, Baca nak jeneng Arab ini ngoten niku. semua ana hatta sana akil ya jadi itu. Oke, Bagi ke akil ya. Enggak jeneng Arab iku sanjen Hamidi ya akeh, Humedi ya akeh, Zabidi ya akeh, Zubaidi ya. Bodoh padha ra Terus dari wahsi aku sumpah mbek pangeran fakama aktul Ahab nas ila Rasulillah. Aku pemateni Abdul abghadal khalqi ila Rasulillah kau aku mata mateni api-api uang sini sini nabi aku kudu mateni elek uang uang sing digedingi api Mulane rotor-rotor riwayat darani sing mateni lama al-Kadzab wah sih. Hukum bayar kafaroh tahu mateni uang sing sangat dicintai dipahami ya, terus siku sejarah itu ya semua nu pangeran kersane Khalid bin Walid itu elek uang mereka mata mateni uang Islam mata perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sing ben Khalid bin Kok bareng wong kafir kalah Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Ya sahabat ya ana sing kaya kowe-kowe ngene iku bareng mati diculno, rugen-rugen terus do medun. Hmm, sahabat ya ora kabeh kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang-menang wis muter. Arek muter jebule kalau itu muter tok, muter muga gunung. Sahabat sing kon Nabi ni dhuwur gunung med medhu. Ujung-ujunge jupuk napa? Wani. Nah, nak seneng duit kira usah isin sini, sahabat juga ya seneng duit. Tapi akhirnya jadi coba, wah, ya, akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. perkara Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenang perintahnya dilanggar sidik kowe dadi nang Islam kalah. Berarti Muhammad itu rasul tenan. Akhirnya masuk Islam. Tapi bar Islam akeh. Nah, dia disumpah, ya Allah sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilareni di Umar. Umar sekarang kerengnya wong, Khalid kemarin di pensiun. Mereka terlalu banyak pembunuhan, beliau jadi khalifah. <laughs> jadi dia berjadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak balik yang harusnya nggak boleh dibunuh dibunuh saking semangat itu kok Ibu mati kan nangis, ginjalan nangis kalo itu Walid. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis memang. Mergo ini mati teng tempat tidur. Khalid itu mati teng Ya Allah Gusti, Gusti cek jenengan buatan purun nyahitno kula. Kula lu perang semangat ben mati. Saya kok kula saged mati teng kamar. Dadi anake nangis kalo napa bakon nangis boleh, dia nangis perkara mati ning. Saya sing perang arang-arangnya langsung mati pirang <laughs> perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai futuhat nih terus derek. Perang futuhat futuhat. Tapi mati dia teng tengah. Jadi kalau itu kesalahan pangeran di sini. Difahami terus wong kafir sejati ini bicara tetap melibatno Allah. Lah Allah itu ya misteri, lah wong kafir itu ya ngeklaim cara pandang dia ini diridani Allah makanya ya orang kafir lah mungkin Allah anut ibu malau yasha wahu atam sebagian sya Allahu ma asrokna nahan wala abauna wala haramna min dunihi di kafir melibat pengiran semenjak itu terus ono pepatah sangka tina Ali Masyur akhirnya jadi kalimat hakin dari hal batil omongannya bener tapi maksudnya kalimat tuh hakin dia bihal batin, omongannya bener tapi maksudnya akhirnya kaum Nabi Soleh ya sapi ngomong kolut toyar Nabi kan gua bimam kita itu melarat itu mergo kue jadi uang banget gue udah di melarat itu kali zaman saat ini gitu yang nyala no pesantren uang nak mondok itu melarat orang duit jasa toro toro santri urai so kerja itu ayo keliru santri itu melarat terus kaum tuanya melarat Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetap melarat. Jari santri sing marahi. Nah, misalnya si modok anak Abu Rizal Bakri orang melarat. Tapi uang enak wae saya gini nenek, Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jong mondok jadi melarat iku sebenarnya pondok marahi. sedurungnya wis anak Mustafa, anak Rukin. sedurungnya wis melarat. Saya kisah melarat no pondok tawang tuane. Terus diterus no kan? Tapi wong mau delok kowe mondok iku marai. Aneh nah, wong saiki. yang anggar agama mau dadi tersangka mari melarat terus kunane kuno. Dhisik Nabi Saleh dituduh kita marat iku mergo kowe. Ana kita dadi kiai mesti tuduh mari gak maju iku wis rido. Karena mulai dhisik wong go agama dituduh mari miskin. Ya mari nopo Miskin gunane kuwi. Ya, Yus kuwi kudu rido. Kira rido pangerannya disangka tenang kok boleh ora itu. Pengiran dua berarti sering aku sih pengiran ini salah paham, jika terima Musa salah paham kok geger dari pengiran ini. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim dia sami. Nabi Ibrahim tukang nompo tamu, nggak tamu kelaparan tiga i, tempat padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur walong puluh tahun, majusi. Ketika imangan sapi ring dari Nabi Ibrahim bisa til Islam, tapi kue syaratnya kudu Islam. Balik wong majusi ini. Buatan pulau nak Islam tetap buatan purun, balik. Pas balik balik kanan, Allah Dawi Ibrahim, wong iku umure piro? 80 tahun Gusti. Jaluk mangan kowe lagi ping piro nebes pindah. Lah iya 80 tahun tak keimangan. Senajan to dekne maju sikit jaluk pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, eh maju sih tanpa syarat nih mangan mangan. mangan. Lah iya jaluk mangan kowe lagi pisan kok nganggo syarat. Akhirnya mau jusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? <laughs> mau jusi ya pinter. Gak mau pangeran. <laughs> Ibrahim eh, akhirnya jusi ini asyhadu tuh allah itu apa annaka rasul. Kowe rasul dan nuang semua jusi cek cek perhatiane pangeran be aku. Ya. Padahal aku nopo? Majusi. Kira masih Ibu pangeran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puas, yang tidak puasa itu edan gitu. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kayak warung warung di wong poso jadi jadi jargonnya diwalik. Yang tidak yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di kasusnya Nabi toleransi non Muslim orang ngono itu urusannya mau perkara pakanan, perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara melanggar hukumnya Allah ber Terus kemudian itu nabi itu sapi-api wong. itu nanti dipakani tiang-tiang kafir, saya utba itu bareng orang nabi kelaparan itu dikai ifkun min bin dikai sak dompole apa Aku. Niku saya ngekek mangan nggih musuhnya nabi tidak ya bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mas bismillah, canda lembe Saiba jenis atas iku kaget Kok ono wong jadi bismillah ora tau krungu bismillah rian belum pernah didengar bismillah. Akhirnya atas canda candaleme wong kafir ya Islam. Ya Islam jadi jenenge suku Nabi ku diampun. jadi jenenge suku Nabi ku diampun. Mulane tiang tiyang tasawuf biasa ngabung tangane guru, ngabung sikile guru. mereka adas ngabung sikile Nabi. Nah, saya ini uang serapati ngaji, itu disebut bid'ah, jadi perkara Ada seru ekot saya ini, kue percaya Soalnya kalau nolak tak kau hilang enti gitu, ya bila ya menang ya nambung yono hadise, nolak nambung yono ya hadise. Mungkin kalau masalaman, dibanyakan kabeh jarang salaman. Sahabat sing purun salaman ke kata, sing menolak ke kata. Abdul bin Mas'ud boten purun salaman. Alasan aku gak seneng ngomong Islam nyucup aku, padha mukmine sak derajat ora nyucup nyucup. Nah, kok salaman mesti dicucup. Ya. Naruhkan Pak Mustafa oleh salaman kan padha ra niat nyucupe. Aman maksudnya apa? Nah kayak pulau kan cara pulau pura kan Mustafa sama kan itu pulau bola balik Pak. Cara Jawa Timur. Mau pulang ngene ngene gue mantu si kiri, terus situ kiri gue bingung. Mereka harus salaman itu bola balik. Waduh. Terus kamu tuh waduh kesel itu bola balik sama. Kak kulino mau jauh timur ya kan jadi bingung. biasa ngene di baru bukan Mustafa. Turu-turu dewe, setibar barno kan. Dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa pak sudah motor kalau itu karena orang yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais Alkorn ini bisa salaman di batan purun. Alasannya masyur mak makoleh Abdul bin Masud. Zillatan wafit wa fitnatan litmatu yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disoani, wong di wis marino tok. Sing hormat dadi no, sing dihormati rawan ujuk, wis rasa soana <coughs> Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Lah ya ana pisowanan berarti dilatan ditabek wa fitnatan dil matu. Sing nyucuk dadi ino, sing dicucuk rawan ujuk. Ujukku sombong. Terus gue banget wong hukmat. Daripada ngono serasa salaman. Tapi kula setuju ana salaman kula setuju. Piye-piye iku sunnah yang Nabi ngendikan wong nak salaman iku ceblok ini ngene. Ya nak ra ujug. Lah akhire darah ya darani ya nak sing ora ujug. Lah kiai sing purun salaman jadi ya dianggap sing wis ora akhirnya kalau tengah-tengah ya, kadang salaman kadang orang jadi nanti takoi Abdul bin Mas'ud ha kok salaman gue sering boten lah ada takoi Abu Bakar Abu Bakar kan seneng salaman mungkin riwayat no hadis nak salaman nyebut no dosa den orang salaman gak? sering <laughs> tengah-tengah Ini tak mikir jadi sopo-sopo tak mikir jadi semangat. Kata kaidah usul fikih al min al khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan melok kiri. Perkorong Tapi masuk akal ter. Wes al ini jasa betul pun. Masyur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong ini. Ya mau wong salaman ndak beliau kan mesti nyucuk. Padahal dia ramen nong salam tempel. Orang menangi malah menghindar ini. Ya iku mau, nggak semua orang tuh baik. Kadang ono wong musuh toh, ngerti nak wong do nyucuk ngarpe pejabat gitu ono nak ini nyucuk kabeh. Lah akhir hari itu anu ngerti dicucuk. Malah bingung wong akeh. <laughs> Wis tak barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk. Akhirnya lafar kok final kafir wal muslim. Kira ono pejabat kafir itu dicucuk mergo ajarane anggere wong sepuh akhirnya ajarannya itu tafsir. Nah, uang sepuh, soleh, dijujuk. Nara soleh, nanti dijujuk. Lahirnya uang seudon, itu tua tapi fasek mau nyujuk. Ayo <laughs> repot, akhirnya digawe ajaran itu ya berat ini Lalu diajaran tafsir, nak tua eh soleh dijujuk. Nara soleh, rasa cucu. Lah sing rasa apa soleh rasa soleh. Akhirnya beda repot ya. Pengen sepuh. Cucu. Akhirnya ditafsir mana? fase kelas penting gak kafir kafir ya barang malam Nah ini biasa mawon. Dewi Imam Syafi'i, Dewi Imam Bukhari biasa wae. Nak wae ya, salaman yo ya, salaman, wae ya, ora ora, wae nyucup ya nyucup, wae ora ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak-balik, ora ya bolak-balik. Kan masyhur Nabi, Nabi itu kalau keluar dari rumah, semua sahabat berdiri. Duko Nabi, la takumu kama takumu la ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. toko Nabi. Akhirnya sahabat nak Nabi Mila sudah buatan ngatek Jadi Sayyid Hasan Masyur. Wa inna hula ahabul khalki ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai. Dan saya ingin sekali kalau beliau ber, keluar saya ingin berdiri. Tapi kita-kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menangnya, eh, jadi akhirnya malah lucu kan Presiden, menteri, wae nak teko konstituennya do ngatek nang Nabi Abdul Khalid do ngatek. Jadi tak siapa jadi diprotes sampai wong liya ora ngatek. Sajane kepengen tapi duka Nabi nang ngatek. Wes ngono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Medina itu ada Sa'd bin Mu'adz. satu satu itu orang terpandang di Medina. Dia Sayyidul atau orang pinter. Sahabat ana Sa'd bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi do menengae gak ngatek. Nabi itu kok kumu ila sayyidikum. Wah, ya do ngatek hormati. Waduh. Ada sahabat yang ngatuk. Kan kalian sahabat kan ngatuk ngatuk kan lupa. Makanya kalau Anda, makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan, orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus wong kon ngadeg satu sak kumu ilasai sayyidikum. Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari satu mat kumu ila sayyidikum kumu ila sayyidikum maring tuan sira Berarti menyebut Sayyidina itu boleh buktinya Nabi ngendikan satu bermuat Sayyidina. Tanpa tentang tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng misfalah. Ajene toriku Sayyidina Utsman. Kan ora toriku Utsman tulisane lho. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina tulisane toriku Sayyidina Utsman, toriku Sayyidina Ade ah, kalau tak delok ngambil tak foto. Wahabi kok nulis Sayyidina terus. Lho sampean tuh ayo sapa sing biasa haji lho nang kawasan Miswala. Jenenge Toriko. Kowe ora oleh muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut sayyidina ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ya ono ngger la ilaha illallah muhammadur wabe sak dunya la ilaha illallah muhammadur ya ora ono sing protes jangkar iku langsung muhammadur rasul ya ora ono artinya kita jangkar ya bolak-balik muni sayyidina Lha udah memang Imam Bukhari urip biasa wae. Nah mono ngono ya ngono, ora ya ngono. itu yang yang gak berdoa ini biasa. Nah, mati jadi Imam Syafi'i kita kau ya ape ora ya ape. Ha katakan ulama dhisik yang ngono kadang teko. Ono ulama top Mas bin Sa'id itu kancane akrab mati takoi. Buatan tindak buatan. Kau buatan nyolati jenazah gak lagi ra kepengin. Lho ini kok kancane akrab jenengan. Ora kepengin apa-apa. <laughs> Jadi ulama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lara rata biasa. Ke seorang teko Mustafa santri dia. Nah, ya, aku pengen apa mantap. Paling mau tak apa-apa. Soalnya sing ini tak ampun, ya wis sampai cuma. Neng Indonesia perkara apa di sini biasa. Jadi nunjuk anak ibu fardu kifayah. ini nunjuk anak ibu fardu kifayah dilakoni sebagian ya, nih wes. Lo mangkel nak teng naruhan lah tunggu putih-putih kadang ya gelo, tapi ya alhamdulillah dan nurut nanti. Wonten Gusti disolati gelombang pertama, gelombang kedua, bareng kula dugi, gelombang ketiga diimami Gus kak rumah imami. Mungkin tosi ke terakhir berangkat nah, ya jangan aja rata imamnya aku malah rata dengan lagi ngel ngel mau berangkat ya mana ada itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi punya uang sudah <laughs> akhirnya kiai sing imam pertama dia ya, cocok <laughs> nah, berangkat mangkel uang belum tentenan ulah apa mau berangkat ya berangkat ya berangkat ya kadang-kadang lagi hiburan kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cucu kalau nah, saya tak imami jadi begini betul lalu mau pokoknya barang gak ini ya, kadang iya kadang orang Lha iku Rasulullah. Rasulullah itu seperti itu. Barang bil gak berdoain, mesti ya tanawwul afal, mesti gayane ganti ganti ganti. Nabi berkali-kali duka, nek nah, ana wong wedok mau tanpa mahram itu dosa gede. Tapi berkali-kali juga ana wong wedok rombongan akeh tanpa mahram Nabi ya parah. Mulane jare ulama, nek nah, ana wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Ibu Nabi, semua Nabi. Ya semuanya angger barang gak berdoain mesti yatan Allah, mesti gitu gitu. no inna fi hadal amri fushatan bahwa dalam urusan ini long. Bu masyur zaman dulu tentang watok karena Imam Malik setelah cerita sekian wafil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelung kelung. Jadi yus mau ngoten ini ben sampean ngerti, jadi ben sampean ngerti hukum Islam liyane sing berdoain liane haram albatta haram murni atau halal murni itu mesti ono tanah Allah Lalu Imam Bukhari itu bab ngeten. Kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunia sak usia Quran? Asoful kutub badal Quran nopo? Imam Bukhari. Ini pun ngendikan ngeten. Kulo niku apal. Misalnya kita salam. Kita salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene ngene ngene terus Senak gue ya, buat lakoni gue ya jadi bodoh tak habis tuh Nopo ya harus afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing sing lakoni betawi sampai cino betawi so nopo salam. Assalamualaikum salam. ada orang cino saking terkenalnya salam tuh nopo. Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu kawali rojul marhaban. Babu kawali rojul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalamnya Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat. Yo marhaban. Ya wes, akhirnya Sarah ngerti yo, oh, maksudnya nggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Nabi pas gerah, Sayyidina Ali ini. Bareng nili inap, iya, Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam. Assalamualaikum ya Ali, gak langsung apa? Kaifa bi Rasulillah. Alhamdulillah asbaha bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah kabar kabarin. Sayyidina Ali jawab Alhamdulillah asbaha bi khairin. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi ojo ganti kamu jatimu, jauh rep dong, lu jauh rep <laughs> <laughs> Ora salah meropo. Barang ketemu suwira lho, cur. Bojomu cek iki, ora mbok genti. Ah, parah nak udah timur parah parah yakin parah nggak ada bojo apa belum bojomu cek iki ora malah anak teng Jawa Timur elek eh kaji-kaji takoke anak mpira iku gak gak tren takok anak piro kuno, takok ibu jombi piro, <laughs> parah ini Tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah nggak fardu dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngetikan marhaban bignat. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam ya tidak usah seperti itu ya biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman gak anut Nabi. Lo sing kadang rasa salaman juga ya, kanjeng Nabi rumah samu sopo. rumah samu sopo sing kadang rasa salaman juga ya, kanjeng Nabi rumah samu. Mulai Imam Syafi'i ngamuk. Lo rumah samu sing melanggar itu sopo. Faham ya maksud? Kemudian harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lu sing ngendikan marhaban nanti iku. rumah samu sapa? Oh. Mulane ngaji, paham gitu. Eh bukan nabi, bukan gak berdoa itu nabi ya buatan konsisten. Masyurun kan sahabat anut nabi, nah nabi surat mau jadi surat doa tuh, wah mau anut nabi gaya, jadi muat bin Jabal gaya, ngimami kaumnya mau jadi surat doa doa, alasannya ya anut nabi wonten tiang mufarokoh mereka pengurusi ontane muat ngamuk nafako fulan gue munafik tak imami kok mufarokoh bareng matur nabi sing damuk muat ayo gue piye ya toat mu imami mu imami sing cepet sakit wong wong muat sepuluh dia apa matur sing dibela malah damuk <laughs> gak kena ditebak nabi Nah, jajal gue misalnya tukaran ke Mustafa. Wong nyongko kan Nabi bilang Mustafa, mesti. Jenenge Mustafa wong semua lho. Wong kok GR, sing pilihan gak dina bedok. Jeneng jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Pe wani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Ya lihat ada orang Mustafa, Mbak Karmen Soan. Mana kan PD Mustafa, jeneng Arab paling Nabi itu seneng aku. sih situ jenenge Karmen baru. Soal ra mesti. Mustafa. Wong pilihan, lho iku aku. Ora kowe. Malah repot ora mesti. Paham gitu, ya, terus sampai penting ngaji gitu. Ya, terus Imam Bukhari itu sering mentabwib secara acak, gue nunjukno anafil amri fushatan. Imam Malik sengarang watok gitu, sering cerita mau nunjukno anafil amri fushatan bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji, ya di bab haji bu masyur. Ya Rasulullah armi qoblaan ahlek, ya Rasulullah ahlik qoblaan armi. Terus pokoknya Nabi sekian pertanyaan, semua dijawab if al wala harat nopo al walah tidak apa-apa lakukan, tidak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if walah harat, lakukan dan tidak ada mas masalah. Merkofil fil amri fushah, ini ya nopo fil amri sama saya kita ya tawaf numpak kuda, mbak tawaf melaku apa ini. Kabeh ulama ijma apa melaku. Padahal ulama tarik sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, do soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nunjuk lo nak tawaf numpak itu sah." Tapi fadilah e tawaf tetap melaku. Padahal Nabi ya pas tawaf numpak. Jadi fi'lun Nabi itu nunjukno oleh tapi raiso jadi sunnah selawase perkara ini orang-orang mau fatwa numpak untol unta luwe ape nak tawaf ketimbang laku. Kasih ya kabar ke kepeken untol Perkara ini saya Nabi tawaf numpak. Wis ngono Nabi. Menunjukno an nafil amri fushah bahwa dalam urusan ini longgar. Hikmah ya apa? Umpama Nabi buat nanti numpak unta, wong sing di kursi roda sing geledek iku golek dalil. Dalilnya apa? Orang melaku dhewe kok waktu disuruh wong. Ya dalile Nabi tahu tawaf numpak. Iku artinya Nabi agak gak tengok-tengok. Ontane sing aku lah saiki wong didorong ya tengok-tengok sing mlaku. Nah, alhamdulillah. Lalu mulai ngaji, mulai ora ngaji ku ruwet. Wong oh, ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunnah itu sunnah Rasul. Ya sing ra sunnah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Wong aparat bae nawi bulet. Nah, yo nang cari Imam Malik annafil amri fus mi annafil amri Jabir bin Abdullah nak sholat ning masjid. Iku Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa serban, nggawa jubah dicandalno ning gone pager. Terus sholat mau sarongan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune koyo celek ngono supaya. Padahal dia sahabat munasabiqin alam awwalin Sholat Allahu Akbar. Tabiin tabiin itu akeh sing enggak nah, salat serbanan nganggo jubah nenyak ngenyak ngejak. Sahabat kok sholat, gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam. mau Jabir. Aku jarak sholat ngene liaro kal ahmad mislak. liaro nil ahmad mislak. Ben wong geblek kayak gue ben roh. Semua mau, Maksudnya geblek sepuluh, gue serbanan jubahan perkara nih saiki Islam Islamis joyo sehingga gue kober serbanan kober Zaman aku awal Islam, aku pakaian ora kelar. Aku di nak sholat Nabi, Nabi yo maca ini iki. Ya yes, pokoknya sholat ger nutupi aurat itu besar. Nah kayak kue kabeh susah dianggap syarat saya sholat itu tujuh ban, serba. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amuk Jabir. Saya kira kayak bungkus bungkus mayit terus ini cerita. Ini bungkus mayit kesunatannya, ini kayaknya biro biasanya. Kafan, telur apa telur? Besi tak? tau. Lanang, lanang. Tidur. Kau bungkus kafan biro jadi Jabir? Telu. Lah iya mergo mampu orang perkara wajib. Terus nuwangis Jabir. Dhisik saya Hamzah uang paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya uang paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angker tak tutupi sirai kena sikile buka. angker tak tutupi sikile sirai. Akhirnya jari Nabi hot tu biar rosah. Sirai tutup. Sikile Tiga i sean minal iskhir sila silai ditutup terus sikile ditutup nganggo nopo suka ya mergo ono zaman niku terus apa doa kuwi kudu sempurna geblek nek Ahmad ku geblek banget akhirnya nggih nggih mul geblek lah ya mulan ya, <laughs> wow jadi kula mulang ini kita sopan kok sampai sampean ini sopan Sopan di sana mulang wah mau kulo nih sopan mulang jenengan ulama kabeh dipikir Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir iku sopane pombe tiyang. Iki wae sampe mau dihormati. Masyur, ngene mlaku-mlaku diderekno. Kowe sapa? Kulo penderek jenengan. Kowe nek ati hajat miricung, mari aku ujug kowe ino. Ngene kula nu sering lunga dhewean iki biasa. Ngene kula nu alhamdulillah boten Gus Jawa Timur, cara Gus Jawa Timur kula serak kuat, kula ora ya kuat. Gus ganti kulo, ya menawa kuat, ya. Intine padha Tapi kita kula rukun, gawe rukun. Artinya saling toleransi. Kalau anak sowan kau ya patut patut sih gue penderek, Kalau nak sowan aku ya penderek ra digowo. <laughs> Kompromi. Berarti sering tuh sowan gue. Oh dewi, eh, Kok piyambakan nggih, iya, Guys. Padahal ya gue penderek. Kalau anak sowan ya, kita buta penderek dan podo-podo menghormati. Jadi rian ulama rian ikhlas ikhlas yang ngantos nopo nopo dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok peti sing nyucup uino sing dicucup tapi jika Anda selamat dari itu semua ya nggak apa-apa. Ya, kalau selamat, saya Pak Rugen ya saat ini apa ah, dicucup ya apa Piye-piye mesti dicucup ya ora <laughs> oleh cacing. Apa mau ya sedih lho kok. <laughs> Iku salah lho wae. Bangsa wong debutan ku halal lho mawon ya. Piye-piye mulya arang-arang wae kok. Ora oleh. Dadi halal lho wae sing ngoten-ngoten dieling itu terus itu pentingnya ngaji terus gue rausan darani salam assalamualaikum iso diganti selamat pagi rausan darani tapi dia rausan darani verdu dia nah, dia dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas milih Rasulullah ya, ketika keluar sahabat ketemu pertama tidak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairan asbaha alhamdulillah bi khair ya alhamdulillah rokok Kaifa bi Rasulillah? Ayo salam assalamualaikum. <laughs> Bar Sayyidina dijawab, "Waalaikumsalam." <laughs> Apa itu? Waduh ya kacau. Situ situ ana ono perang, situ perang. Kok ngaden, "Kain gure mau Musa salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ngaturi perso bile gure jenengan wonten musuh. <laughs> Baru kan gak sama ayu sih. Waalaikumsalam. Wis mati kok. Jadi kami di mulai dari Imam Syafi'i hakada kan. Ya yang ngono lama di sini. nek ana sholat jenazah ya ora semangat. Kalau misalnya sholat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kafe teko, rumah sakit macet. Perkara nih kafe, kafe teko. kafe teko sholat jenazah ya repot ini nangani ini emergensi ya rasa teko. Sini godoro-doro rasa teko. Asing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti. Ya, <laughs> <laughs> <laughs> ya ora usah terus ngono. Sarangane kok gawe mabuk. Gawe mabuk malah katu, Ya ora terus diterusno. Ya tadi intinya nanti jahe riyen tiyang ora percaya pangeran bohong. Mulane pangeran nanti ngendikan wala insal tahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nawa. Wong kafir wae munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh Siapa yang menciptakan langit ini tetap layak kulun Mulane kisah hal almarhum itu nate cerita, aku ora percaya gak ana komunis ora percaya. Wong ora percaya pangeran iku ibebane ya tok. Sok hati dia menungso ora percaya nek ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyetir ayat tadi wala ini sa'al tahum man khalaqas samawati wal ardu mesti la yaqulun nab. Kalau mereka kamu tanya siapa menciptakan langit bumi pasti mereka bilang apa? Misalnya muni Allah rafasa muni Tuhan. Pokoknya tetap muni ya ono ono Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo. Wis apa arane apa kono lah cek kausa prima cek musabibil asbab cek faktor X mbol oleh darani apa pokoke tetap wujud ya sing menciptakan itu apa? Wujud. Bon kalau terus nanya. Wakana fil Madinati, wakana lan ono iku fil Madinati ing dalam kota Madinati, samudra tegese kota Samud. Apa sing ono tis'atu rohdin, ono sangang kelompok eh rijal yang dikasih wong lanang songo itu nakang podong rusak sopo tis rohtin fil arti dalam oleh rusak bil maasi klan biro pro maksiat minha itu setengah sangke al maasi korduhum teh oleh ngutangi wong ake adana niro biro pro dinar eh, wadarohi malan biro pro dirham mesti kordu kulu kordin jaron nafan forward riba Wala yuslihuna lan ora memperbaiki orang lakoni islah orang perbaikan sapa kabeh pitu ati nanto. Kalu Kalau padha ngucap sopo Kalau padha ngucap sapa <coughs> tisatu rohdin nak dikandani eko eh, labadu itu ibadin. Tegese ngucap sopo badun sebagian kabeh ibadin maris sebagian sing yo tako samu billah. Padahal orang nakal. Tako samu sumpah sira ikhlifu tegese sumpah sira bila iklan atas nama Allah. Padahal gendong gendol lah nak gaya komitmen gue sumpah ya atas nama apa ya mau gendol nak sumpah gaya komitmen atas nama nah, iya. pejabat itu supaya buktekno anti korupsi sumpah yang ya nggak Quran rumah samu nggak apa nggih nggak ben mau percaya nggak kondang tapi ya kondang-kondang sumpah terus aneh ya, ya mbok tako samu billah lanubayitan aku ini bakal dalu-dalu kita bu ing ikilah soleh bu ing nabi soleh binun iklan lalu bayi batta ilanta wadom minta lantu meta asanian abu wajar non ngakut lalu bayi tanau nahu nak wajar tak lalu bayi itu nak jadi tak edobel eh jumas dan wa laulan ahline hadal korea ahlu ahlaman amana bihi bisoleh enak tuh tubuhum mata mateni kita bu ing soleh lan poro pengikutnya lelan ing mutubuhi ini Semalana kulana mengkonuli ngucap kita Binuni kelanun bata ilanta Ya nak aku tak berarti summa lataku lunna apa? Summa lataku lunna Pokoknya nak sekali tak lame doma Ya sekali tak lame apa? Doma Tapi nak nun ya lame apa? Fathah Lanaku lana Tapi nak tak Lataku lunna Ini masalah siapa? Binuni kelanun bata ilanta Nak sekali diwajah tak Wadomilam ilan domailam asaniati yang kedua liwalihi maring waline man amana e wali dami kese wali dami man amana syahidna orang yang nyekseni kita hadurna terus orang ngadiri kita mahlika ahlihi em kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomil lam kelantum bidomil mim kelantum maile muhlaka ahli wafat khilan, fat khaim mahlika ahli katus kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira muhla muhlaka ahli Ai kahum tegese rusae kaum Nabi soleh ya kahum tegese rusake kaum saleh. Fala nadri mongko orang ngerti kita man ing iku sapa kota lakang mateni sapa man hum ing Wa innal satu meniki kita la sadiku nang sing bener kabeh. Jadi di sini uang wis pinter, uang ya. nakal-nakal wis pinter, angger mata ini gawe rekayasa, ben kesane tidak sebagai pembunuh, ya, angger mata ini gawe rekayasa, ben kesane gak sebagai nopo pembunuh. Sekunane kuno, boy bungsu bodoh ini rekayasa gue sekuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ra wong kuno. Niku dulur-dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf itu wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan anak sekarang mulai nopo baca wala komisi bidamin nopo berarti jadi jubah Nabi Yusuf atau pakaiannya tiga i gamis saklah i, nopo pedus nopo jadi gamis nopo pedus ibu-ibu nangis wajah wah isyai. Ya gue nangis. Jadi drama ngakali wis kuno. Bareng gue nangis. Ana apa dari Nabi Yakub, Masya Allah Yusuf pun kulo jogo, tapi pun kuto klino lagu gudir. Dan ini bukti ini. Yuk pinter kali, Tapi Nabi Yakub untungnya lebih pinter. Dari Nabi Yakub cek sopan oleh serigala. Sopan sepuluh tiba. Apa yang anak kok ini dicoplok sih. Perkara niku lali nyuwek-nyuwek. kelab ini kuto. Ya, ya wong nak bodoh nih makanya istilahnya gak ada kejahatan yang apa? sempurna. Jadi Nabi aku barang rok kelabini utuh Cek pinter dari serigala itu cek sopan. Apa emang anak-anak gue kelabini kon nyoplok. Terus apa? Ah, terus Yahuda cek es geten. Waduh, orang di suwe cek mung. Lah wong saleh dhisik yo ya pinter-pinter. Jadi ini langsung cerdas kok kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya orang sing suwek. Mosok serigala Iya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya aku ya mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah kanjeng Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Ini aku malah ketika ulama, masyur ulama, Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususia. Kalau khususia itu dua Rasulullah masyur. Kalau ulama nanti kan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial. Nabi itu spesial. Ubairik niku tiang munafik Yahudi, Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Ingin, tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia nyolong tepung, cari tepung wae dicolong. E, dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Uberik, keluarga besar Uberik Nah tepung ini kan terus digolei sing wis dibocori pancen dilubangi terus netes-netes walhasil berakhir dengan Mbah Mustafa. Nah secara laos, secara korina pencuri ini itu Mustafa. Terus isunya kan takut Nabi. Nabi ya corosani kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir dengan Imam Mustafa. Yo ya tepungnya yo ya orang Mustafa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu motif budaya mereka terus ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma benan nasi bima arakahu itu hanya nabi kamu tak beri kitab litahkuma benan nas bima klan perkoro aro kang meruhno ka ing sira sapa Allah Allah bima arakahu kita tidak mungkin mukasyafah kayak nabi kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzahir wa huwa yatawallas syar'i. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa. Mergo kuma bayinan nasi bima Kawu, Kamu bisa bikin keputusan sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam, maksud yang kafir-kafir kok sih masuk Islam. Masyur. Kados ceritanya sinten niku tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Sedene sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng gelalah tenggene Madinah pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap soal Nabi dia mau cerita apa masuk Islam. Nabi itu nggak ada yang tahu Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi Jabir, kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupai sekian sekian unta untuk bunuh saya. Akhirnya muni asyhadu anna ka Rasulullah. Aku ini tenan mataku iku Rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu menjadi Rasulullah tenan? <laughs> Itu hanya Nabi yang berkori tahkuma benan nasi Gimana? Said Abbas ya bodoh di antara masuk Islam ya. Said Abbas ini badai perang Badar ini pesen-pesen dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia aku lah itu sampai ono wong barang ketahuan kon nebus Said Abbas bilang tidak mampu ini ini Nabi terus ngendikan kowe orang mampu piye masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye nuwangis gue kowe Rasulullah tenan <laughs> lha iku mau Nabi tok sing iso litahkuma benan nasi bima aro kabo jadi inna anzalna ilaikal kita. Tapi tak turunnya kita kuma supaya gaya keputusan siro benan nasi antara nusa bima klan perkoro aro kang Merokno kang siro sopo allah kita ndak bisa kita kan ndak muka syafa seram muka syafa geblek emosinan kan gak mungkin ya saya kira-kira keputusan ya dari Siti Umar pas jadi khalifah dia ini pidato saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya tidak dapat waktu. Ngomong terang-terangan deh Nona Nabi boten sering bantah-bantah dia menang Nabi lah zaman Nabi. Ono wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi gua min ahli nar, tapi dia ini ahlin rokok. Sampai kita sahabat juga percaya, kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin Sampai tiga kali. Tiap sahabat muji Nabi komentar gua. Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, diincang tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani. Asobat ujiro hatun kasiro dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sotri lagi Jadi ini barang miskak kuat nompo luka ini delik nopo mata pedangnya kok dadani terus dadani ditekan intinya akhirnya mati nopo jadi saya bolak balik akhirnya sahabat tadi asyhadu anak rasulullah. Panjen rasulullah rasulullah tenan yo kok maksudnya. Tapi nabi ngendikane ada yang ngomong, tenggala maksudnya beten beten tenan. Ya mau sahabat cerita doang ini ini Jadi nabi komentari gua min alim nabi. Masyur perang Yarmuk juga gitu kan Panglima ini Usama bin Zaid mati Barang mati panglima digenti Jafar eh, Jafar ya Jafar bin Abi Thalib mati Terus digenti Abdullah bin Rawaha mati ketika Jafar bin Abi Thalib kabundut niku tangannya diketok be wong kafir mergo beto bendera Islam sudah diketok tangan kiri ini nyekeli gendiro diketok nah be wong kafir sampai nyekel gendiro dicopot di patenya Abdullah bin Rawah bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi melani mimpin ilegal ya oleh asal konsensus perkarane Khalid juga ditunjuk jadi koid tapi mimpin perkarane dipimpin sing resmi-resmi kalah terus dipimpin di mana? itu Nabi di Madinah pidato akhodar roya Usama bin Zaid fausiba semua akhoda Ja'far bin Abi Thalib fausiba semua akhoda Abdullah bin Roha fausiba wa akhoda Khalid bin ghairi imrah fafatah Allah bin biyadi Nah Madinah perangnya teng Yarmuk yo ora Oh Nabi so mau perang dipimpin iki terus mati syahid. Bariku dipimpin iki mati syahid. Bariku gang sedelok wonten tiang Melayu memberi berita Mbak Nabi persis seperti yang dikatakan kaji Nabi itu jenis litah kumah benan nasi bima arwah nah, kita orang iso Terus dikabari kadang salah nggak kesimpulan. Terus dikabari terang no detail. sebenarnya salah gak ya Allah Kesimpulan. eh wis repot terus kita-kita wis repot. Mbah di wonten kemampung, Mbah tiang anu semangan asu mangan wah berarti fase kabeh ya kan salah kesimpulan jebule orang tahu ono sing dakwah ya mestinya kesimpulan darah no kiai ini, mesti yang pertama darah no kiai ini nganti mangan asu, orang roh hukumnya kok piye? Gak beten yang oh, ya kan kayak iso fase orang roh. <laughs> Tapi dia langsung nyibu, oh fase kabeh. Bah, bang, ramu kasapa sapa omong <laughs> Jadi nabi khusus. Makanya raiso ditiru ya dalam hal tertentu. yang nggih munamuni anut sunnah Rasul ya delok dulu Nabi juga ada khususia. Iku termasuk khususia Nabi disebut Quran apa kuma bainan nasi bima arok. Apa kok sebutin sebuti misalnya Islamnya Umar. Islam nabi yang enam, nabi yang wolu. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar ukat Nabi roh Umar, Allahumma izal Islam, ya Allah. Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir. Tapi Nabi muka safane Allah mahfud ngerti nak cai soben Islam terus jadi wong bener. Zaman itu Nabi Umar cek kafir orang ketok dari khalifah. Nabi ketika Allahumma izal Islam, Umar tenang, Umar masuk Islam. Wis takdire Umar sing gawa jayane kowe iso muni ngono. Wong sing mbok iki lho kiai apik jebule bulet. Semuanya elek jebule apik jebule ora ora. Ngan rasa komentar. Sing bener misalnya takok Mustofa piye Gus wong. Paling bener ya Mustofa wong. Soleh ta ora? Wong pokoke wong ya, ya soleh ta ora ya. Cara Sayyidina Umar, kita ya apa? Cara Sayyidina Umar apa? Saya terus Umar pidato. Sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Angger sing kita apa, tak hukumi. Angger kita elek ya elek. Mergo wis ra ono mah. nasi bima aro kawahu. Jadi bima aro kawahu. Jadi bima kelar perkara aro kang mengertikan kak ing Muhammad sallallahu jadi Nabi ku perso mulai zaman Nabi nganti ila yaumin kiamat. Perso mulane akeh hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harot. Lu anda kan sampean hafal hadis kayak saya itu nggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis. Sebenarnya akhir zaman wayak susdina wayak surul harot. so, takut harot itu tak apa? Nabi alqat lu pembunuhan. Terus ketika Nabi ditanya, itu di mana? Fasara ilah Sam. Nabi itu menunjuk Sam Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah, sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawi ini Imam Bukhari ini we tahun 200 Hijriah. Kak kondang tapi. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas Fasyara ilas Syam. Saiki kayak apa tragedi tengudi Syria. Konstantinopel itu manggonnya ateng Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan Lataf tahun nal Konstantinia. gue so empen iso naklukno jadi Jare wong munafik mat mat mangan ae wong santri mu mangan ora kelar apa naklukno apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang belajar, Sok tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ono zuriyae Sayyidina dia gue jenenge Fatih. Iso naklukno Mau Mulane masjid pertama yang Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. mereka sing buka pangeran cinta, Ayo jajan. Nabi, nabi, kowe Beda ndak prediksi dipimpin iki makmur, bulat tuh. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur, tambah larang iki <laughs> tambah bulat prediksi semua. Kok barang gue mulu, oh ternyata lah, orang iso mimpin tuh. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, keliru meneh. Iya nak pengamat terus kadung dibayari lah gue, Sebayari sapa nek ngamati barang. Lalu kan itu yang Gus presiden saya gini saya nanti. Aku pemimpinku sitok ya permanen sobok, Gus Allah kiai kok takok idunya kan nabi iso Mulane tenggine masjid masjid biru tenggine Konstantinopel ana teng itu ditulis lataf tahunna Konstantinia ditulis hadis riwayat Bukhari padahal terjadinya itu 800 tahun dari Imam Bukhari yang riwayatnya tenang aja hadis di kae diriwayatno bloyor ya tenang aja orang penting orang bukti nih pas gue ya cek kafir kafir Spanyol Turki itu sih Terus kafir kafir. Ya, tapi wong rawi nih hadis sokai ya Nabi ternyata terjadi. Mana sing lucu malah sing Dina Umar. Hanya Nabi seneng kuyen. Pas dikontak ya. Kontak nih, ya, ngeduk kontak nih. Ya. Wah, suapet do kelaparan, berarti ngeduk parit nih. Ya. Barang kelaparan, gue saking kelaparan nih, merkora keramat. Nutuk waktu nih gue raiso. Barang raiso, suapet yo lucu. Karena Nabi yang pria ya Rasulullah waktu orang kena ditutup. Ini gue cara sebuti sebutin <laughs> Nabi Fakodal me'wal min ahadis sahabat Nabi tidak pakai palunya, jadi dong palu ngor ini Nabi ditutup Barang ditutup rokot lagu bawa kaisar, jadi kosro kaisar Gue sahabat terus Nabi bias sinar sama nutuke Nabi nganti dok kosro abiyat gini utang Jordan Dari Nabi dia guyon Mar Sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok konol, dok konol itu sudah terkenal orang gedung putih ini tentang villa ini, pokoknya konol gedung putih ini. Ya nabi ketika ini gelar dok, tidur dok mana terus nyebut, sebenarnya nganti dok konol dok Palestina. Dari orang munafik sih wis melok nabi tapi orang iman. Ya, kangen lamun ngamune kok nalono <laughs> Romawi jadi. Nah, itu rumparah. Nabi malah terakhir malah ketika nenek guyon, wis kelaparan kelaparan sik suruh Suraka. Nopo ya Rasul? Surabaya bisa elek ndik ya. Ndik kan Surabaya. Jadi Surabaya ya cung ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben nganggu kulu e kaisar sing ning ya Rasulullah ora percaya-percaya lah sudah nggih. Gitu. Walhasil Nabi wafat, dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman Nopo Romawi ditalon sinten Sidina Umar. Kaisar ini ku keplayu. Barang keplayu ku kulu ku cegel. Terus Umar eling niku kan mutawatir hadis semua sahabat tahu. Mbak Suroko di, yang disuruh Nabi Maka itu <laughs> saya. ya tinggal Mbak Suroko. Wong elek ndek ngaku waku tau diguyu Mbak Umar, Mbak Abu Bakar itu di Umar lah, Umar lah, Umar Mbak Bakar Mekabundet. Diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng wis bareng nganggo dijaluk, ya Suraqah ikhlak ha coplo. Iku mono imah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangko emas sangko intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang maka ini saya. Terus dari Umar, inna maqala laka lital bisa walam yakul litam nikah. Nabi mau ngomong ngendikan, gue kon nganggur kon duweni. <laughs> Akhirnya dicoplok, nggih nggih sementing wes kasir, kasil. Nabi yang ngendikan lucu. Soben kue sing nganggo. Umar seiling. Nabi mau ngendikan lital bisa walam yakul litam mereka Nabi ku mau ngendikan kue ku nganggura sing duwe. Nak sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian lu jelalah kok Suroko mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo ibu rak Nabi ketok. Gor. Nabi ngendikan jelas Suroko urip menangi futuhat. Kong. Syam. Ana sapa sing iso niru ngono. Ngono gua Rasul. Ngono wong alim kok imane padha mbek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mbek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong alim ora wali yo aneh. Wong alim ora wali wae aneh. Sine wong alim tetep para pengira. Tapi yo mau ra kudu rapati seneng duwe sak kadare. Wong alim seneng duwe aneh. rasa seneng kelainan itu biasa <laughs> itu biasa. itu iya. biasa. Ya seneng kelainan terus kamu ora seneng duwe ora diutang keloro tenan wong. Dadi iku kanjeng. Mulane wong tambah yakin nak hadis bukhori, wa as itu baca kita bila Gua disebut nih bukhori, nih Muslim tambah suwi tambah kitab bener. Riyen ulama itu roh ini jenis Konstantinopel itu kan Turki mah dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun itu delala suatu saat dikuasai itu nopo Islam itu itu sama dulu tentang masjid Turki itu gini nopo mimbari ono hadis bukori lataf tahun lalu Konstantinia lah itu nabi di tahkumah benan nasi bima kapwa wala takulil khoinina muslimah Nabi Masyur, hadis mi'rat aku diunggah nabi pangeran terus di pertontonkan sekian terus saya tanya Jibril itu siapa itu umatku yang makan riba itu siapa ini umatku terus Nabi tahu semua Nanti kita kudu yakin ngaji gue nabi ya perso, kudu yakin endur. Eh, yakin karena semua itu kuridot aliyah umat semua pernah dipertontonkan sama saya, semua perilaku umat saya. Ketika Nabi hatal kotor sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi ini ganjaran cilik yang dilakoni umatnya Nabi Berso, dosa yang dilakoni umatnya iki Ya tapi ya gua Rasulullah sing sakit itu namun kanjeng Ya, anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi ya umat-umatan ya kadang keramat, agak-agak orang Tapi ya butuh tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katus Umar masyur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah, gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh, dari nggak tahu sehingga perang itu kalah teng Irak ya Irak Irak yang terkenal ya. Umar pidato teng Medina teng Medina penerbangan dua jam dari Irak atau tiga jam penerbangan terusan berapa jauhnya Umar tengah-tengah khutbah muni ya syariah, al Jabal hei pasukanku kamu harus berlindung gunung di situ ada musuh itu semua yang perang di Irak tuh dengar suara Umar ya akhirnya berlindung kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar Akhirnya musuhnya kecewa, mereka penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. Nah, so, sing ngrumakno khutbah ya dianggap Umar bi, karepe oh, khutbah ora urut. <laughs> Misale bar wakat sapa ujug-ujug ya Sariyah al Jabal ya Sariyah al Jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara ulama, sahabat terus bagian ya ya untuk lah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh ini masyur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti mesti bukan masyur itu keramat Sayyidina Umar soalnya gaya Umar paling banyak mengkeramat dulu nanti kandani ada kebakaran ya Umar gini-gini ini udah ini orang-orang serbannya tiga nol yang kondo bilang ke api itu ini serban Umar nara mati berarti gak sopan jadi begini. Jadi iya, ketika ada no yanar ini sebanyak Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jahat tentu. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir. Dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabat Kanjeng Nabi. Tapi rapat masjid ter, masjid tertua di Mesir ya, jadi masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu Nah, agak tiga korban perawan gadis temrik. Amrun As kan ngilangi itu rawani. Dijajal itu tambah sah, tambah sah, terus usah tapi tetap sah. Terus usah tetap sah. Akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan anda tanggung jawab. Dia neng itu nih raiso. Repotnya orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi buruk nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim bin Abdillah Umar ilan nil. Woi suratnya itu jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawasi. Itu surat dicemplung noneng kali ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat tiktok ini <laughs> gue masuk rahmat Tapi saya tidak nggak tahu mangan subhat kemarin. Nah ibadahnya biasa tapi ratau mangan apa? Jadi bengi ngoten niku kena kantor di lampu. Suatu saat ibu Umar nok apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu tidak nak mati ini sumpek ya paten nih. wae rakyat nak ora nih kanggo rakyat harus kamu matikan ini jubah itu suka itu rolas dijahit gak tahu kami ganti baju deh. sampai orang masih usul-usul ya Umar anda ini amirin mukminin buat ganti baju ini ini ndak mari hisap Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepenro Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Romawi. Rono itu pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir ngelar Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Hmm, sing turun ngisar <laughs> Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodak tafanim ta aminan. Kowe nak mimpin jujur akhirnya so turu tenang itu udah komentar. Jadi <laughs> turu terbuka. Yura ya terus wadi diculik musuh dipateni ya tenang. Itu pemimpin malah ini pantas kram. Musa iki wis mimpin subhat yo, ya oke, haram yo, ya oke. Bariku ada entuh mau istighosah, ramah nanti ya tak siame. tapi ya apa istighosah, tapi ramah ini ya tetap. Nabi tapi ya, tetap ramah nanti. Saya syaratnya keramat itu nomor siji gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Soalnya kayak kekasih pangeran, kok disetelin no pangeran, nah, fungsi orang kan, ya kecuali kekasih eh mangan subhato lalah di steril pangeran ya wow katus Nabi Musa Nabi Musa itu dipakani nyanyi Fir'aun tapi dia kekasih pangeran tetap steril pangeran salah no misalnya Fir'aun gugat ya Allah nuntut keadilan Musa mangan harta saya pangeran ada jawab hartaku misalnya Allah Lahab protes Muhammad kekasih jenengan mangan jadi dari pangeran aku tetap bebas hisap tetap kafe wae pangeran Lalu tidak wibawa, bapak, kowe nak dadi ulama ikut wali, wali kau pengen nak ra halal-halalan Tadi jadi halal wali, wis kado, wis kado wali. kado wali. Wali-wali agak ya ngawur-ngawur boleh riyen. Tapi wis kado kekasih pangeran diseneng ya, bener lu Diseneng ya angel disenengi wis. Ah, mulane jari Imam Ghazali Nabi Adam ya salah. Diusir mereka salah mangan wit kulti, Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasi elek orang kekasih. Lu Nabi Adam diusir kok Abek diwarai donga carane tobat. Ya mergo ya mergo kekasih ya malah jadi Musa saleh penting udah dadi kekasih pangeran saya Soal salah aku gampang. Lewung <laughs> tuh diusir kok diwaringi carane tobat. Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak mau cah mau ijazah ya. <laughs> akhirnya suwe-suwe summa jatabah rabbuhu fataba alaihi wahada malah akhirnya diangkat jadi kekasih songko nabi biasa diangkat jadi nabi spesial engkau fatalah ko adamu mirrobbihi jadi fatalah ko adam mirrobbihi kalimatin fataba alaihi jadi diusir tapi kayak dungu ini lho dan moco ya man harap mojok moco, <laughs> mocok fatalah ko Adamu mumin kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat Tuh, aku kan nak ndonga mbek pangeran. Anak pulau ini pas umroh gitu terus pokoknya pokoke anggere ndonga pulau tajam, minta supaya jadi kekasih Allah. Aku yang malah amin amin. Pernah mikir harus ndake harus salah Allah. Seneng gitu tetap beres salah Allah. Ojo dungo rasa Allah, abot mus. Mau meneng dungo tuh wong bener tak abot mau bener. Pokoknya nak jadi kekasih salah lah, akhirnya gak masalah. Ya bodoh-bodoh salah Nabi Adam salah, tapi salahnya kekasih malah diwarai caranya. Nabi Musa salahnya pirawai mangan dunia ini Fir'aun. Oh, Nabi kok kayak preman jotosan jotos nanti mati. Nabi Musa Nabi sembilan jotos wong nanti. Tapi kekasih pangeran sepura Kalau Rabbi Firli langsung fakofarolah langsung Wen, kalau <laughs> lagi beli Robi Firli, ini kalau ini, fakofarlah. Robi ini itu lampu nafsi fakfirli langsung, fakofarlah. Innahu huwal furur jajal gue sing dungo. Agak bayar dia tolong miliar. Ya. Nabi Musa, beneran. Mereka usah iri kekasih pangeran, kono par. Terus wau Nabi Muhammad pas perang oh, Badar sing cerita. Aduh kena abi wis rumusnya gak masuk akal tetap menang akhirnya rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal tapi orang nabi Jibril terlibat, kabel terlibat, wong kekasihnya ya kekasihnya ya ya mengenai urutan pertama itu kepengen jadi kekasih pangeran nah ibu kabupaten itu ya, di sepuro pangeran supaya itu mau nopo supaya itu dia nopo dari gua awang ngendikan orang no anak musim dulu nopo ya kue kecuali tak sepuro ini mau nopo robbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalian ditambahi dengan riwayat hadis Allahumma ka ta'lamu sirri wa niyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu dhanbi faqfirli dunubi sebagian wa ta'lamu ma nafsi faqfirli dunubi Allahumma inni as'aluka imanan ibasiru qalbi wa yakinan sotikon hatta a'lama annahu la yusifuni illa ma katabta warido bima kodoita alai. Jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit kulti itu dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru orang yang bumi. Nah ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaratin ning Nabi Adam tentu dia piye salah dalam skenario Tuhan. Tapi saya ngomong Nabi Adam gak keliru. Nah saya ngomong orang kafir. Keliru orang kekasih ya ngomong. <laughs> Dia keliru, aku kadung keliru. Bejo jodaran, pangeran gak adil. Wong nak ora kekasih ora ya, usah melok-melok tunggale ngene. Aku seneng Zaid biasa ning omahku. Terus orang dia liya melok-melok biasa. Lho ora ana hubungane kok melok-melok. <laughs> Yo, ya, tetep keliru, ora hubungane kok. Mulane iki cerita ya Nabi Adam niku nate kepanggil Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa penggaweane Kemudian Nabi ini bani nopo. Ya Adam, jenengan tuh sing jenenge Adam, iya. Antal lagi akhras tanas minal jernati wa asqaitahu gara-gara jenengan menusor orang urip ning swarga jenengan gak salah anak putu ning swarga bakal di kasus BPKB, wis jelas kan gak ngarah kelaparan umumnya Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning swarga elek tau ora gak ngarah no cakri teng cah saya, mesti ganteng wong lahir teng putih saya jadi elek jadi masalah jadi rati duit gara-gara salah so. Nabi Adam kan akhirnya neng bumi mangan yang mergawe nak rantok menggawe akhirnya utang kan ruwet terjadi Nabi Adam ini ya harus Nabi Adam anta Musa kalimu wah gue Musa kalimu wah gue tahu sinau Taurat gini nanti sinau Taurat neng kono diterang Nabi aku itu ditulis salah sedurungnya salah aku sih salah ditulis salah sedurungnya digawe patang puluh tahun jadi ditulis neng Taurat itu Adam kekasihku tahu salah mangan wit kuldi skenario nih nak semangan tak usir terus ditulis kafe lah disik salahku tak disik tulisannya disik tulisannya ya kepen tahu kepen salah ben sesuai rencana Tuhan tuh akhirnya Fahad Adam Musa akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalah no Nabi Musa jadi kabeh mesti tulis inna kullasyai'in khalaqnahu digoda. Sebagian ayat mengatakan wabul lusayin faaluhu fisyubur wakul lusawiri wakafirim mustator. Jadi kabeh itu ditulis wakul lusawiri wakafirim mustator. Setiap kejadian kecil maupun kejadian besar mustator sudah nopo sudah nopo mustator sudah ditulis. Ewa semono kita sebagai orang syariat rawleh gawe dalih nganggo kodok. Kodok. Wis moro nak pangeran kabeh ku tapi Aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Ya pancen ya ditulis pangeran. Ya cek sial ditulis nakal. <laughs> Malah bogo. Malah bogo napa? Hujjah. Mun terus nang. Wa inna la sadiqun. Dadi Wa makaru lan ngrekayasa sapa kan kan kaum Nabi Saleh fi dalika ing dalem mengkono kabeh makron lan ngrekayasa tenan. Wa makarna makron. Lan balas rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Eja zainahu. Tekse malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh ditakjili uku batihim kelawan nol penyiksaan yang kaum Nabi Soleh. Wahum halite kaum Nabi Soleh kula syuru orang ngerti sopo kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh Nabi Soleh pokoknya kawasan Medina, mulane dekat Medina ono Korea Koryatu Soleh. Ono Korea Koryatu nopo Soleh. Pangkur mung kangen-kangen sira kefa kale kaya apa ka kaifa kana apa akibatu makri. Kefa kana kale kaya apa ono apa akibatu makri, apa akibat ini kaum Soleh. Anna saat meningsun awal demarna menghancurkan ingsun kuming kaum soleh ahlak nakum Teksing rusak yang sembuh mengkau masoleh wa mahu majmain lan kape Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan bengokane malaikat Jibril. tapi malaikat Jibril sekali bengok itu runtuh kape Au biram il malaikat itu kelawan balangi malaikat di bihijaratin kelawan tu yarona akan ningali sopo para malaikat yang bicara wala yarona kelawan ningali sopo kaum soleh dengan koro malaikat. Fadil kamu kote ibu ibu itu mau kaum soleh akhawiyatan hari sepi khawiyatan kesepi. Wanas bu tena sampai khawiyatan wa alal hal ing atase katerkep hal wal amilu ta amil fiya ing dalam hal iku makna isyarati makna isyarat. Makna isyarat teng tilka perkara maknane asyiru atau al musyarilah. Bima dolamu sebab dolimi wong akeh itu zulmihim tegese sebab dolimi wong akeh iku fim tegese kafir wong akeh. Inna fi dzalika satana ing dalam kono kabeh la ayatan ing dene dadi ayat. La ibratan ing dene dadi teladan teladan di kaum kedhe kaum di kaum ya alamun kang ngerti kabeh kudrat Jadi syaratnya iso itibar kowe kudu roh nak Allah wa ala kulli syai'in qadir. ya lamuna ya'lamuna ya'lamuna qudratana ing kekuasaan ing wong nak yakin inna wa ala kulli syai'in qadir fa ta'iruna mongko nampa nasihat sapa ngakeh. Wanjena lan lamna ingsun alladzina wa ka amanu kang padha iman sapa alladzina fi kelam kelawan sholih wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin 4000. Wakanu lan ono sopo kaum ya takuna iku podo. Wakanu lan ono sopo aladina amanu iku ya takuna podo menghindari, podo wedi menghindari sopo aladina amanu menghindari asyirka itu sosial.